sampai akhir zaman. Hadirin para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang semoga Allah SWT menjaga kita dan juga antum sekalian. Masih kita bersama kitab yang sangat berharga yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh seorang ulama besar di zamannya itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Dan kita telah menyelesaikan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu beliau rahmatullah akan menyebutkan untuk kita hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang berkaitan dan berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah <clears throat> kebiasaan para salaf, para pendahulu kita. Pertama mereka menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, <clears throat> kemudian setelah itu diikuti dengan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang di dalam sahih beliau di dalam sahih Al-Bukhari ya beliau menyebutkan ayat yang berkaitan dengan bab tersebut dan setelah itu baru menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan rahimahullah taala "Tsumma Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufassiru al-Qur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu beliau mengatakan yang artinya kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah beriman dengan apa yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang sifat-sifat Allah azza wajalla. Karena sebelumnya beliau berkata di dalam mukaddimah beliau al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi كتابه wa bima wasafahu bihi rasulullah صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل wa min ghairi takyifin wala tamthil. Beriman dengan apa-apa yang Allah sifatkan di dalam kitabnya dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa sifat-sifat Allah azza wajalla. Maka di sini beliau mengatakan summa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tufassiru al-Qur'an. Kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masuk dengan sunnah secara bahasa adalah tariqah. Ya, sunnah secara bahasa adalah jalan. Sunnah secara bahasa adalah jalan. Adapun secara syariat atau secara istilah maka terkadang sunnah maknanya adalah hadis. Sunnah ya maknanya adalah hadis. Ya termasuk di sini maksud dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah thumma sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sunnah terkadang maknanya adalah hadis ya kalau dalam eh, ilmu fikih sunnah maksudnya adalah bukan wajib Ya sunnah bukan wajib. Ini dalam ilmu usul e, di dalam ilmu fikih. Ini hukumnya sunnah, maksudnya adalah tidak tidak wajib. Tapi dalam e, istilah yang lain, ya terkadang sunnah maknanya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di sini, summa sunnatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam tufassirul Quran. Kemudian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Al-Quran. Jadi dimaksud dengan sunnah di sini adalah adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tufassirul Quran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang berupa ucapan, ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkadang berupa amalan dan juga perilaku beliau. Maka ini juga termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang sunnah berupa sunnah kauliyah, sunnah yang berupa ucapan. Dan ini adalah juga termasuk sunnah termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula sunnah terkadang sunnah fi'liyah Sunnah yang berupa amalan, berupa perilaku Maka ini juga termasuk sunnah, termasuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan terkadang berupa takrirat Berupa takrir, berupa persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia melihat ia para sahabat yang melakukan sesuatu kemudian beliau tidak mengingkari berarti ini adalah termasuk takrir ya karena beliau tidak mungkin ia membiarkan sesuatu yang mungkar ya apabila melihat itu adalah sebuah kemungkaran tentunya akan beliau ingatkan akan beliau e, ingatkan orang yang melakukannya tapi kalau itu bukan sebuah kemungkaran tentunya akan beliau uh, uh, setujui. Ya seandainya itu bukan kemungkaran akan beliau takrir akan beliau setujui. Takrir adalah termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tufassirul Quran yang menjelaskan Al Quran. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah SWT jadikan sebagai mufassir Jadikan sebagai penafsir Penjelas dari Al-Quranul Karim karena terkadang di dalam Al-Quran datang perintah yang global. Dan ini diperinci di dalam sunnah Rasulullah SAW. Seperti ketika Allah SWT memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, Wa sholat. Tidaklah Hendaklah kalian mendirikan sholat. Hafidhu ala sholawati wa salatil usta. Hendaklah kalian menjaga sholat-sholat dan juga as sholatul usta, yaitu sholat asar. Ini adalah perintah secara global, perintah kepada kita untuk mendirikan sholat. Tapi siapa yang menjelaskan kapan waktunya dan berapa kali dan e, berapa rakaat? Maka ini semua dijelaskan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika Allah SWT memerintahkan kita untuk membayar zakat. Kebanyakan hukum-hukum secara terperinci tentang zakat ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kita dan mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Tetapi banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa seperti apa yang membatalkan puasa dan seterusnya. Ya, maka ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ibadah haji. Betapa banyak amalan-amalan haji Demikian pula amalan-amalan umrah apa yang diucapkan ya di atas sofa, di atas marwah ya apa yang e, dibaca ketika kita niat ya ketika kita berada di miqat apa ucapan talbiyah maka ini semua dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperinci apa yang diglobalkan di dalam Al-Qur'an. Karena itu Allah SWT mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepadamu az-zikr. Ini maksud dengan zikr adalah Al-Qur'an. Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an. Apa tujuannya? Litubayyana lin-nas. Supaya engkau menjelaskan kepada manusia. manusilah ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Allah mengatakan litubayyin supaya engkau yaitu engkau wahai Muhammad tubayyinu linnas menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka itu Al-Qur'an -Qur, Al atau Al-Dzikr. Ini menunjukkan bahwasanya as-sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini fungsinya adalah diantaranya untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim wa tubayyinuhu dan juga menjelaskannya wa tadullu alaih dan juga menunjukkannya wa tu'abbiru anhu dan juga mengungkapkan apa yang terkandung di dalam di dalam Al-Qur'an. ini menunjukkan bagaimana keutamaan hadis-hadis Rasulullah SAW dan kedudukan hadis Nabi SAW di dalam masalah sumber ilmu dan juga sumber akidah, sumber ibadah ini sama dengan Al-Qur'anul Karim. Artinya sebagaimana kita mengambil akidah kita dan mengambil agama kita, mengambil ilmu kita dari Al-Quran. Demikian pula kita mengambil akidah dan agama kita dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seseorang mengambil salah satu di antara keduanya kemudian meninggalkan yang lain. Mengambil Al-Quran kemudian meninggalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebaliknya mengambil sunnah Rasulullah SAW kemudian berpaling dari Al-Quran. Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Azza wa dan kita diharuskan untuk berpegang teguh dengan dengan keduanya. Rasulullah SAW mengatakan, Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahasanya aku diberikan Alkitab. Aku diberikan Al-Quran wa mithlahu ma'ahu dan yang semisalnya bersamanya. Apa maksudnya? Sunnah. Ya aku diberikan Al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu dan aku diberikan yang semisalnya bersama Al-Qur'an yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa mithlahu yang semisalnya. Menunjukkan bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu. Ini bukan ucapan ya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri apa yang beliau ucapkan berupa hadis asalnya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah SWT yang memberikan wahyu kepada beliau. Oleh karena itu di dalam ayat Allah SWT mengatakan, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia yaitu Muhammad berbicara dari hawa nafsunya. Beliau saw ya tidak tidak mengucapkan hadis atau mengamalkan sebuah amalan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha tidaklah itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Al-Qur'an merupakan sumber bagi kita untuk mengambil akidah mengambil ya tata cara ibadah, mengambil tata cara muamalah, demikian pula akhlak dan seluruh perkara di dalam agama kita. Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW maka adalah kalian ambil Apabila beliau memberikan sesuatu atau beliau memerintahkan sesuatu maka hendaklah kita lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang beliau larang maka hendaklah kalian berhenti. Dan orang yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah mentaati Allah. Orang yang mentaati Rasulullah di dalam sunnahnya maka pada hakikatnya dia telah mentaati Allah azza wajalla. Allah mengatakan may rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi kalau kita mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, baik yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan atau takrir beliau, maka pada hakikatnya kita telah mentaati Allah SWT dan banyak di dalam Al-Quran Ya Allah menggandengkan antara ketaatan Allah dengan ketaatan Rasulnya Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasul Wahai orang-orang yang beriman Dalam kalian taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Dan Allah mengatakan Wa man wa rasul Fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin Wa hasuna ulaika rafiqah dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan ya pentingnya taat kepada Rasulullah SAW dan ketaatan kepada hakikatnya adalah ketaatan kepada kepada Allah. Jadi sunnah Rasulullah SAW juga merupakan sumber yang di dalam agama kita baik di dalam masalah akidah ya di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla baik di dalam masalah tauhid baik di dalam masalah ibadah baik baik di dalam masalah akhlak dan juga lain-lain. Oleh karena itu di sini beliau rahimahullah ya setelah membawakan ayat-ayat yang banyak yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah azza wajal maka beliau akan mendatangkan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah azza wajal. Kemudian beliau mengatakan wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu al ahadithis sihah allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul al-iman biha kadzalik beliau mengatakan dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan tentang sifat-sifat Allah azza wajalla yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih yang telah diterima oleh ahlul ma'rifati bil qabul yaitu oleh orang yang ahli hadis wajib al iman biha kadzalik maka demikian pula wajib untuk diimani jadi apa yang datang di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sifat-sifat Allah azza wajalla karena banyak di sana hadis-hadis yang akan disebutkan oleh pengarang yang isinya adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jal disifatkan oleh Rasulullah saw. Dan hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sehat. Artinya hadis-hadis yang sahih. Yang sahih bukan hadis-hadis yang dhaif ataupun hadis yang maudhu'. Karena kalau hadisnya tidak sahih maka tidak boleh kita yakini. Ya, kalau hadis tersebut adalah hadis yang sahih, yang hadis yang tidak sahih yang doif misalnya ataupun dia adalah hadis yang maudhu yang palsu dan isinya adalah tentang sifat Allah maka tidak boleh kita ya, yakini ya tidak boleh kita yakini kebenaran hadis tersebut yang kita jadikan dalil di dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah adalah hadis-hadis yang yang sahih itu belum mengatakan minal hadis as-sihah di antara hadis-hadis yang sahih allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul yang sudah diterima oleh ahlinya itu para ahli hadis orang-orang yang memang setiap hari mereka berkecimpung dengan ilmu hadis ya sehingga mereka mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang sangat dalam dan sangat dan sangat kuat ya sehingga kalau kita membaca sirah mereka yaitu biografi para ahli hadis zaman dahulu yang disebutkan bagaimana keahlian mereka di dalam mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking seringnya mereka yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahkan menghafalnya maka mereka bisa mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang palsu. Dengan itu diibaratkan oleh sebagian ulama sebagaimana ahlinya seorang tukang emas mengenal mana yang emas, mana yang bukan, mana yang bukan emas. Hanya sekedar mendengar suaranya atau hanya sekedar memegang, dia bisa mengetahui ini adalah emas ini bukan. Karena saking seringnya dia ya mengetahui atau me me me menyentuh emas tersebut, melihat emas tersebut sehingga dia sangat ahli di dalam mengenal dan juga membedakan mana yang emas, mana yang mana yang bukan. Demikian pula demikian pula para ahli hadis yang mereka adalah ahlul ma'rifah, mereka yang mengetahui tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking seringnya mereka membaca, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika, mereka mendengar ya sebuah hadis yang dibaca oleh orang lain, mereka bisa tahu ini hadis ini, ini bukan. Beliau mengatakan allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul. Dan tentunya di sana ada ada syarat syarat yang sebuah hadis yang dinamakan hadis yang sahih dan ini dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Yang di sana ada syarat-syarat yang sebuah hadis dinamakan hadis yang sahih. Nah, beliau mengatakan wajibal imanu biha kadalik Wajib untuk mengimani sifat-sifat tersebut kadalik demikian. Artinya hadis-hadis Nabi saw alaihi wasallam Demikian pula menjadi dalil di dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal. Jadi bukan hanya Al-Quran yang dijadikan dalil, tetapi juga termasuk hadis Nabi SAW apabila memang hadis yang sahih dan di situ ditetapkan sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal, maka diharuskan kita untuk beriman dengan sifat tersebut. Harus kita imani dan tidak boleh kita ingkari kalau memang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus yakin dulu. Ya harus yakin dulu bahwa sini hadisnya adalah hadis yang yang sahih. Kalau sudah yakin hadisnya adalah hadis yang sahih, baru kita imani dan juga kita yakini ya sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه سبرتي seperti sabda صلى الله عليه وسلم yang artinya Rob kita itu Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia kulla laylatin setiap malam hina yabaka thuluthul laili al-akhir ketika masih tersisa sepertiga malam yang terakhir kemudian fayaqul maka Allah berkata man yada'uni Fa'astajibalah Siapakah yang berdoa kepadaku Maka aku akan mengabulkan doanya May yas'aluni fa'u'tiyah Siapa yang meminta kepadaku Maka aku akan memberikan permintaannya May yastaghfiruni fa'aghfiralah Siapa yang memohon ampun kepadaku Maka aku akan mengampuni dirinya Hadis ini muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi harus kita yakinkan dulu hadisnya sahih atau tidak. Dan dari sini mencapai derajat yang paling tinggi yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, maka tidak ada keraguan bagi kita bahwasanya dia adalah hadis yang yang sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Allah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Yanzi Rabbuna Rabb kita turun ila sama'id dunya ke langit dunia. ini menunjukkan salah satu di antara sifat Allah Azza wa Jal yaitu an-nuzul. Turun. Dan turun kita paham maknanya. Turun maknanya adalah dari atas ke bawah. Ini menunjukkan salah satu di antara sifat Allah Azza wa Jal yaitu an-nuzul bahwasanya Allah memiliki sifat turun. Tapi harus kita pahami dan sering kita ulang-ulang. Ketika kita menetapkan sifat di antara sifat-sifat Allah, baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memperhatikan yang pertama kita yakini bahwasanya Allah memiliki sifat tersebut. Tidak boleh kita ingkari. Kemudian yang kedua, harus kita pahami dan kita yakini bahwasanya sifat yang kita tetapkan tersebut bagi Allah tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Ya, ini dua perkara ini harus tetap ada dan harus senantiasa di depan mata kita. Kita yakini sebagaimana datangnya bahwasanya Allah turun. Dan kita tetapkan bahwasanya sifat Allah tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Jadi turunnya Allah jangan dibayangkan seperti turunnya makhluk. Seperti turunnya manusia atau seperti turunnya pesawat, itu turunnya makhluk. Sementara Allah SWT turun ya dan, dan turunnya Allah sesuai dengan keagungan dan juga kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mengetahui bagaimananya. Ya, nuzulan yaliku bijalalihi. Ya, sifat turun yang sesuai dengan keagungan Allah. Allah hanya mengabarkan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah turun. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan kepada kita bagaimana Allah, bagaimana Allah turun. Kita memahami makna turun dan kita tetapkan sifat ini bagi Allah sebagaimana datang di dalam hadis yang sahih, tetapi tidak boleh kita menyamakan atau menyerupakan sifat turunnya Allah dengan sifat turunnya makhluk harus kita tetapkan turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk. Turunnya Allah sesuai dengan keagungan Allah. Tidak ada yang mengetahuinya dan kita tidak mengetahuinya kecuali Allah. Dan Allah demikian pula Rasulnya tidak memberitahu kepada kita tentang bagaimana Allah Allah turun. Kita tetapkan Allah memiliki sifat turun sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan turunnya makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik di dalam sifatnya, di dalam namanya, di dalam af'alnya. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan dengan Allah Azza wa Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah turun, maka kita yakini turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Dan barang siapa yang menyerupakan turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk, ya maka dia telah terjatuh di dalam sebuah kesalahan dan bahkan bisa sampai derajat kekufuran sebagaimana ucapan Nuaim Ibnu Hammad dan beliau adalah guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya mengatakan bahwasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk atau zatnya Allah sama dengan zatnya makhluk. Atau misalnya di sini turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk, maka faqad kafar, sungguh dia telah kufur. Dan tentunya ini adalah bahaya bagi seorang muslim yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding sekufu dengan Allah. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada sesuatu yang sebanding yang serupa dengan Allah? Ini menunjukkan bahasanya Allah SWT tidak ada makhluk yang serupa dengan dengan Allah. Allah tidak ada yang serupa dengan dia. Baik, kemudian ila sama'id dunya ke langit dunia. As-sama'ud dunya, langit dunia maksudnya adalah langit yang paling dekat dengan kita. Karena langit ini ada berapa? ada tujuh. Yang paling dekat dengan kita ini dinamakan dengan as-sama'ud dunia, langit yang paling dekat. Allah SWT turun ke langit dunia yaitu dengan turun yang sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan turunnya makhluk. Kulla setiap malam. Di setiap malam Allah SWT yanzil ila sama'id dunia, turun ke langit dunia. Kapan? hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Ketika masih tersisa sepertiga malam yang terakhir. Malam ini diukur dari maghrib. Diakhiri dengan datangnya waktu subuh. Kita bagi tiga, berapa jam? Misalnya ada 6 jam. Berarti sepertiga malam yang pertama 2 jam. Sepertiga yang tengah 2 jam. Sepertiga yang terakhir 2 jam. Ya seperti itu cara menghitungnya. Jadi Allah SWT sebagaimana dalam hadis ini turun setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Karena disitulah Allah SWT turun. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan fayaqul. Kemudian Allah berkata. Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir Kemudian Allah berkata, "May yad'uni fa'astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku? Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab. Kalau kita ingin berdoa, tentunya kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan di antara adabnya adalah kita mencari sebab-sebabnya. Di antaranya mencari waktu-waktu yang di situ merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya adalah sepertiga malam yang terakhir. Lihat di sini Allah SWT menjanjikan. Allah mengatakan, "Man yada'uni fa'astajibara Siapa yang berdoa kepadaku, saya aku akan mengabulkan doanya. Kapan hal tersebut? Pada sepertiga malam yang terakhir. Ya, oleh karena itu sepertiga malam yang terakhirnya adalah yang merupakan waktu yang sangat yang sangat berharga bagi seorang muslim. Terutama yang ingin berdoa kepada Allah dan ingin doanya diijabai oleh Allah Azza wa Maka janganlah dia malas untuk bangun pada sepertiga malam yang terakhir ketika manusia yang lain tidur maka dia bangun dan berdoa kepada Allah pada sepertiga malam yang terakhir supaya diijabai doanya oleh Allah Azza wa Kalau kita berdoa, maka kita berusaha mengambil sebab-sebab yang dengannya dikabulkan oleh Allah. Ya di antaranya adalah mencari waktu yang mustajab. Mencari tempat yang mustajab tentunya berdasarkan dalil. Karena yang berhak untuk menentukan waktu itu mustajab atau tidak tempat itu mustajab atau tidak, ini adalah syariat. Tidak boleh kita menentukan sendiri. Mengatakan bahasanya sebuah waktu itu mustajab, padahal tidak ada dalilnya. Atau mengatakan bahasanya sebuah tempat adalah mustajab untuk berdoa, padahal tidak ada dalilnya. Ini dikhawatirkan, ya termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ini dilarang. Ya, seseorang meyakini ya tempat ini mustajab atau waktu ini mustajab ini dengan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yas'aluni fa'udiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku meminta kepada Allah dengan sebuah permintaan itu pada sepertiga malam yang terakhir fa'udiyahu maka aku akan memberikan permintaannya. Kemudian Allah katakan, "May yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, fa'ghfir lahu, niscaya aku akan mengampuni dosanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sepertiga malam yang terakhir yang juga merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak istighfar. Itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang sudah dilakukan ya kemarin tadi malam dan juga dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Memohon ampun kepada Allah karena di sini Allah menjanjikan, "May yastaghfiruni fa'aghfir Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, memohon maghfirah dariku, niscaya aku akan mengampuni dosanya. Dan ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang merasa dirinya banyak dosanya. Yang merasa dirinya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesalahan. Maka adalah dia memilih waktu seperti ini yaitu sepertiga malam yang terakhir untuk merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jal dan juga memohon ampun kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan Allah SWT mensifatkan di dalam Al-Quran yang diantara sifat orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa wal, mus, wal mustanfirina bil ashab. Mereka adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur waktu sahur adalah eh, waktu sepertiga malam yang terakhir sebelum datangnya waktu subuh. Yang mereka mustaghfirin, yang mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Azza wajalla. Ini juga menunjukkan ya bahasanya orang yang beriman dan juga orang yang bertakwa yang mengharapkan ampunan dari Allah SWT maka adalah dia yang berusaha untuk bangun yang sebelum subuh di sepertiga malam yang terakhir yang kemudian melakukan apa yang disunahkan yang seperti sholat malam yang kemudian sholat witir yang kemudian juga beristighfar kepada Allah Azza Wajalla. ini adalah ya sifat yang sifat orang-orang yang soleh yang mereka ya sedikit di dalam tidurnya di malam hari ya dan mereka isi sebagian tidurnya dengan salat tahajud ya untuk Allah azza Wajalla. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam dalam engkau bertahajud sebagai nafilah sebagai tambahan amalan bagi bagi dirimu. Dan ini menunjukkan keutamaan melakukan salat tahajud dan juga salat witir di akhir malam. Meskipun boleh kita melakukan tahajud dan juga witir di awal malam, tapi yang afdal dan lebih utama dilakukan di akhir malam. Nah. Tapi eh, di sini disebutkan uh, saya, saya nukilkan ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan bahasanya hadis-hadis tentang turunnya Allah ini mencapai derajat mutawatir. Yang hadis-hadis yang berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa ini uh, uh, sudah mencapai derajat mutawatir. Yang bahkan disebutkan oleh sebagian itu sampai diriwayatkan dari 28 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya berarti sudah mencapai derajat mutawatir yang kita tidak ragukan, e, tidak kita ragukan kebenarannya. Nah. Saya sebutkan di sini ucapan Abu Sa'id Ad-Darimi. Abu Sa'id Ad-Darimi di dalam kitabnya Ar-Rad al-Jahmiyah Halaman yang ke-79. Beliau setelah menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan, dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan fahadhihi al-ahaditsu qad ja'at kulluha wa aktsaru minha fi nuzulir Rabb tabaraka wa ta'ala في في هذه المواطن وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه wal basari min masyayikhina. Beliau mengatakan itu setelah menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW maka hadis-hadis ini telah datang semuanya atau sebagian besar darinya tentang turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala fi hadil mawatin pada waktu-waktu ini dan kemudian beliau mengatakan dan ala tasdiqiha wal imani biha dan kami telah mendapatkan ahlu fikih demikian pula orang-orang yang berilmu di antara guru-guru kami berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini ya jadi Abu Sa'id Al-Khudri al eh, Ad-Darimi ini adalah termasuk ya uh, ulama zaman dahulu ya beliau menyebutkan bahasanya guru-guru kami juga meyakini yang demikian Ya, jadi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak tentang turunnya Allah Subhanahu Wa Taala Demikian pula ini yang beliau dapatkan dari guru-gurunya mereka juga meyakini yang demikian. Demikian pula kemudian beliau mengatakan la yungkiruha minhum ahad wa la yamtani'u min riwayatiha. Tidak ada di antara guru-guru kami yang menyelisih yang mengingkari demikian. Dan mereka juga tidak melarang untuk meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Baik, kemudian saya sebutkan di sini ucapan Al-Imam Muhammad ibnu Khuzaimah ya Muhammad ibnu Khuzaimah dan beliau juga termasuk ahli hadis. Di dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Di dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Bab dzikri akhbarin thabitatin thabitati sanad sahihati al-qiwam. Beliau mengatakan bab tentang penyebutan hadis-hadis yang sudah tetap sanatnya dan juga sahih rawaha al Hijaz wal Iraq 'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzuli ar-Rabb jalla wa ala ila sama'id dunya kulla lailah. Ya, belum menyebutkan tentang penyebutan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz dan juga Irak. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Allah ke langit dunia setiap malam. Nash syahadata muqirrin bilisanihi wa musaddiqin biqalbihi mustaiqinin bima fi hadhihi al akhbari min dzikri nuzuli rabb beliau mengatakan kami bersaksi kami bersaksi bersyahadah dengan persaksian orang yang menyetujui dengan lisannya dan membenarkan dengan hatinya dan meyakini dengan apa yang datang di dalam hadis-hadis tersebut min dzikri nuzulir rabb yang berisi tentang turunnya Allah azza wajal min ghairi an nasifal kaifiyah beliau mengatakan tanpa kami mensifatkan kaifiyahnya tanpa kami mensifatkan kaifiyahnya yaitu bagaimananya artinya beliau yang meyakini bahwasanya Allah turun tetapi tanpa apa tanpa menyebutkan kefiahnya, tanpa menyebutkan tata caranya Allah turun. Karena Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimananya. Kemudian beliau mengatakan li'anna nabiyana al-mustafa lam yasif lana kaifiyata nuzuli khaliqina ila sama'id Apa kata beliau? Karena nabi kita Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam tidak mensifatkan untuk kita tentang kaifiyah tentang bagaimana turunnya Allah. Ya karena beliau tidak mensifatkan untuk kita tentang bagaimana turunnya Allah ke langit dunia. Wa a'lamana annahu yanzil. Tetapi beliau hanya mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah yanzil, Allah turun. Wallahu jalla wa ala lam yatruk wala nabiyahu alaihi salam bayana ma bil muslimina al hajatu ilaihi min amri dinihim. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak meninggalkan demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nabiyuhu ya dan tidak pula nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita tentang kaifiah ya tata cara turunnya Allah. Demikian pula ketika Rasulullah SAW tidak menunjukkan kepada kita, tidak mengabarkan kepada kita tentang turunnya Allah, menunjukkan memang kita tidak butuh untuk mengetahui kefiannya. Ya, karena Allah SWT tidak mungkin tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang kita butuhkan. Demikian pula Rasulullah SAW tidak mungkin meninggalkan ya penjelasan sesuatu yang kita butuhkan. Dan ini menunjukkan ya bahwasanya ya kita hanya diwajibkan untuk mengimani sifat tersebut tanpa kita harus ya tanpa kita mengetahui kefiahnya tanpa kita mengetahui tata caranya. فَنَحْنُ qailuna musaddiquna bima fi hadhihi al-akhbar min dzikri Maka kami ini diucapkan oleh Muhammad bin Khuzaimah. Maka kami mengatakan dan membenarkan apa yang ada di dalam hadis-hadis tersebut berupa turunnya Allah azza wajal ghaira mutakallifina alqaula bi sifatihi au bi sifatil tanpa harus membebani diri tanpa harus takalluf yang membebani diri untuk mengatakan sifatnya atau menyebutkan tentang tata caranya idzin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kaifiyatan nuzul karena nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bagi kita tentang tata cara Allah turun. Ya, dan ini adalah ucapan Muhammad bin Khuzaimah. Ya, dan beliau adalah termasuk ulama yang hidup ya pada abad yang kelima. Syekhul Islam Ibn Taimiyah meninggal pada abad yang ke-8. Dan ini menunjukkan bahasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau bukan ya bukan orang yang pertama kali dengan meyakini keyakinan seperti ini. Karena beliau rahimahullah ya di dalam masalah akidah, di dalam masalah agama secara umum, ia mengambil uh, Al-Quran, demikian pula mengambil hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Ini adalah cara para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ya oleh karena itu di sini Muhammad bin Khuzaimah demikian pula tadi sebelumnya kita sebutkan Ad-Darimi dan beliau lebih dahulu daripada Ibnu Khuzaimah juga memiliki keyakinan yang yang sama. Dan itulah yang diyakini oleh para imam yang lain, ya seperti Imam Ash-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan juga yang lain. Saya sebutkan satu lagi, ya ucapan Abdul Qasim Al-Lalikai di dalam kitabnya Usul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, Siyaku ma ruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzulir Rabbi tabaraka wa ta'ala ruwahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ishruna nafsan. Ya ketika beliau menyebutkan apa yang diriwatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa turunnya Allah tabaraka wa taala telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ishruna nafsan 20 orang artinya 20 orang sahabat yang menurut penelitian beliau yaitu Allah alikai ya 20 orang sahabat telah meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah tabaraka wa taala dan ini menunjukkan bahwasanya hadis tentang turunnya Allah sampai derajat apa tadi? mutawatir. Ya sampai derajat yang mutawatir. Nah, Kemudian hadis yang selanjutnya yang beliau bawakan di dalam kitab ini wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi al haditha muttafaqun alaih dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh Allah lebih berbahagia lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada salah seorang di antara kalian dengan rohilahnya, dengan hewan tunggangannya. Al-hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara sifat Allah azza wajalla yaitu al-farah. Jadi maksud dengan al-farah adalah bergembira. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu ashaddu farahan." Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba. lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi. Ya Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba min ahadikum birahilatihi daripada gembiranya salah seorang di antara kalian dengan hewan tunggangannya. Dan ini menunjukkan salah satu di antara sifat Allah adalah al-farah, yaitu Allah bergembira, bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Apabila kita bertobat kepada Allah, ya dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita, maka Allah akan bergembira dengan taubatnya kita. Bukan marah. Tapi Allah justru apa? Bergembira dengan kembalinya kita kepada Allah SWT. Dan bergembiranya Allah adalah gembira yang sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan gembiranya manusia. Tidak sama dengan gembiranya makhluk. Dan ini sekali lagi diulang-ulang terus. Ya, ketika kita menyebutkan sebuah sifat, kita katakan dan kita tetapkan sifat tersebut dengan apa? Dengan menafikan ya persamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi Allah bergembira dan gembiranya Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Dengan gembiranya makhluk. Gembiranya Allah sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla. Yaliku bijalani sesuai dengan keagungan Allah. Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi. Sungguh Allah lebih berbahagia dengan taubat hambanya. Ini adalah dorongan bagi kita semua untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Dan jangan kita mengikuti bisikan-bisikan syaitan yang berusaha untuk menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah. yang menganggap atau membesar-besarkan dosa yang kita miliki dan menjadikan kita putus asa seakan-akan Allah tidak mengampuni dosa kita ini adalah was-was dari syaitan. Beliau mengatakan Allah asyaddu farahan. Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba daripada salah seorang di antara kalian yang bergembira dengan hewan tunggangannya. Nah, di sini ada ada e, kelengkapannya saya sebutkan di sini sehingga kita bisa memahami makna kegembiraan salah seorang di antara kita dengan barang dengan hewan tunggangannya. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'min min rajulin bi ardi falatin dawiyatin muhlikatin wa ma'ahu rahilatuhu 'alayha ta'amuhu wa syarabuhu Sungguh Allah sangat bergembira atau lebih bergembira dengan taubat salah seorang hambanya yang yang mukmin daripada seorang laki-laki yang dia berada di gurun pasir. Dia berada di mana? Di gurun pasir. Di gurun pasir yang muhlikah, yang membinasakan. Wa dan dia bersama hewan tunggangannya. Yang berjalan di gurun pasir bersama hewan tunggangnya dengan dengan ontanya misalnya. Alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Di onta tersebut ada makanan dan juga ada minumannya. Artinya dia sangat bergantung dengan dengan hewan tunggangan tersebut. Dinaiki demikian pula dia gunakan untuk mengangkut bekalnya, makanan dan juga minumnya. Fanazala anha, kemudian dia turun. Yang turun dari hewan tunggangan tersebut. Warahilatuhu inda ra'sih. warahilatuhu inda ra'sih. Kemudian dia tidur dan hewan tunggangan tersebut ada di dekat kepalanya. Fastaiqadha wa dhahabat. Kemudian dia bangun. Tetapi hewan tunggangannya sudah apa? Sudah pergi. Dia tertidur kelelahan ya. Kemudian apa? Hewan tunggangannya meninggalkan dia. Fadhahaba fi talabiha. Maka orang tersebut mencari-cari di mana hewan tunggangan tersebut. Ya karena disitulah dia akan ia melanjutkan perjalanan dan di situ ada bekalnya, minuman dan juga makanannya. Falam yakdir 'alaiha maka dia tidak mampu untuk mendapatkannya. Sudah dicari kemana-mana ternyata tidak melihat hewan tersebut. Hatta adrakahu al-maut min al-'atsh. Hatta adrakahu al-maut min al-'atsh. Sampai dia hampir-hampir meninggal dunia karena dia berada di gurun pasir yang sedemikian luasnya yang membinasakan ya hanya bersama ontanya dan di situ ada makanan dan juga minuman. Ketika ontanya itu pergi, maka dan dia mencari dan tidak mendapatkan sementara gurun pasir sangat luas dan tentunya dia butuh ya kekuatan untuk mencarinya. Hampir-hampir dia meninggal dunia. Fakal maka dia mengatakan wallahi la arji'anna fala amutanna haitsu kana rahli. Sungguh ya demi Allah aku akan kembali yaitu kembali ke tempat dia tidur tadi. Fala amutanna dan sungguh aku akan mati. Artinya dia sudah putus asa, ya. Tidak ada yang menolong dia, tidak ada orang yang lewat, ya. Dan sementara makanan dan minuman ada di onta yang lari tersebut. Haitsu kana rahli di mana aku ya e, berpisah dengan hewan tunggangan tersebut dengan unta tersebut. Faraja maka dia pun kembali ke tempat yang semula fanama kemudian dia tertidur. Artinya dia sudah kecapean dan pulang ke tempat yang semula tadi ya dan kecapean kemudian dia tertidur ya dan sudah putus asa. Sudah tinggal menunggu apa? Tinggal menunggu mati. Fastaiqadha maka dia kemudian bangun rohila tuh inda ra'sih. Tiba-tiba ontanya sudah berada di dekat kepalanya. Bangun dan tiba-tiba ontanya sudah ada di dekatnya. Dia sudah kembali. Dia sudah kembali dari eh, eh dari eh, sudah kembali ke tempat semula. rohila tuh inda ra'sihi. Tiba-tiba ya ontanya sudah berada dekat dengan kepalanya. Ya, bagaimana perasaan orang tersebut? ya tentunya sangat bergembira. Ya sangat bergembira bagaimana tidak di tengah gurun pasir yang luas yang membinasakan. Sementara makanan dan minuman ya dia dia taruh di onta tersebut. Ya kemudian dia kehilangan ontanya dan sudah berputus asa dan hampir dia meninggal dunia. Kemudian tiba-tiba Allah mengembalikan onta tersebut di di dekat dirinya. Maka bagaimana perasaan orang tersebut? tentunya sangat sangat bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa. Sampai disebutkan di sini Fakal dia mengatakan ya ingin memuji Allah azza wajalla. Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Akhta shiddatil farah. Dia mengatakan dengan e, karena ingin mengungkapkan ya pujiannya dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking gembiranya dia mengatakan Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kenapa dia salah? Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena saking gembiranya ia mendapatkan unta tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana kegembiraan orang tersebut. Ya ketika dia mendapatkan untanya dan dikembalikan untanya oleh Allah SWT sampai dia salah di dalam berbicara. Ya, Nah, Allah swt lebih bergembira daripada orang tersebut. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana gembiranya laki-laki ini. Maka e, Nabi Wasallam mengabarkan bahwasanya kegembiraan Allah dengan taubatnya kita sebagai hambanya itu lebih Allah yang lebih besar kebahagiaannya daripada kebahagiaan laki-laki tersebut. Dan ini menunjukkan ya bagaimana kasih sayang Allah ya dan rahmat Allah kepada kita kita semua. Allah tidak marah kalau kita mau kembali kepadanya. Ya bagaimanapun ya dosa yang kita lakukan, maksiat yang banyak yang kita lakukan, maka kita kembali kepada Allah. Ya bertobat kepada Allah dengan memenuhi taubat, dengan memenuhi syarat-syarat taubat dan dilakukan sebelum waktu terlambat, itu sebelum nyawa ini sampai ke kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari arah dari arah barat. Jadi ini adalah e, dorongan bagi kita semua untuk segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, e, mungkin sampai di situ dulu apa yang bisa kita e, sampaikan dan apa yang kita syarah yang kita terangkan dari hadis-hadis Nabi saw yang berkaitan dengan sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi intinya di sini ada dua sifat di antara sifat-sifat Allah yang harus kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi apa? Sifat apa? An-nuzul, yaitu sifat turunnya Allah. Kemudian yang kedua sifat apa? Al-farah, yaitu bahagianya Allah dan juga kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya harus kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan turun dan juga gembiranya manusia. Nah, dilanjutkan dengan tanya jawab. Hukum bersolawat diiringi rebana Apakah dibolehkan dalam syariat? Jika tidak, lalu apa Subuhat di sebagian kaum muslimin yang bersolawat Sambil menari-nari diiringi rebana Nah, bersolawat ini adalah ibadah yang agung. Allah SWT memerintahkan kita untuk bersalawat atas Nabi SAW. Ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ibadah yang agung dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala yang besar. Bersalawat sekali untuk Nabi SAW, maka pahalanya Allah akan bersalawat atas kita berapa kali? 10 kali. Ini masuk dengan bersolawat atas kita adalah disebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Sekali kita bersolawat untuk Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat atas kita 10 kali. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan melakukan solawat atas Nabi SAW. Dan perlu kita ingat bersolawat untuk beliau dengan cara yang disyariatkan oleh beliau SAW. Ya, adapun bersolawat dengan cara yang disebutkan dalam soal ini yaitu diiringi dengan musik atau diiringi dengan rebana maka ini tidak disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tahu bahwasanya musik ini adalah diharamkan di dalam agama Islam yang tidak boleh yang kita melakukan musik dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan bahwasanya akan ada sebuah kaum yang mereka menghalalkan al-ma'azif dimaksud dengan ma'azif adalah alat-alat musik ya tidak boleh kita mencampur antara ibadah dengan maksiat. Salawat adalah ibadah dan musik adalah adalah maksiat. Ya, dan dikhawatirkan yang demikian justru akan ya uh, uh, menghinakan ibadah itu sendiri, yang meremehkan ibadah itu sendiri, ya dan uh, mencampur antara maksiat dengan ibadah. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan cara yang disyariatkan. Ya bersalawat untuk Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya para tabiin, para tabi tabiin yang mereka adalah contoh bagi kita. Nah. Oh. campuri dengan maksiat. Kita, jangan kita campuri dengan maksiat. Jadi kita bersalawat ya, seperti biasa. Kita mengucapkan ya salawat dan salam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Ya, sebagaimana kalau kita berzikir kepada Allah bertasbih, bertahlil, ya bertahmid. Ya, kita bersalawat untuk Nabi SAW tanpa dicampuri dengan perbana atau iringan musik. Nah, apakah hukum memperindah kuburan? seperti memasangi keramik, memberi kain kelambu dan menerangi kuburan dengan memberi lampu penerang. Apa yang disebutkan di atas, ya ini adalah e, termasuk perkara yang berlebih-lebihan. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman beliau, ketika beliau masih hidup, berapa keluarga beliau yang meninggal di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? ya Khadijah meninggal ketika beliau masih hidup. Hamzah meninggal ketika beliau masih hidup. Tiga putri beliau, Zainab, Ruqayyah, Ummu meninggal ketika beliau masih hidup. Tiga putra beliau, Qasim, Abdullah, demikian pula Ibrahim meninggal ketika beliau masih hidup. Bagaimana beliau mengurus kuburan mereka? Apa yang disebutkan di atas tidak beliau lakukan. Beliau tidak memasang keramik atau memasang kelambu atau menerangi kuburan tersebut dengan dengan penerang atau dengan lampu. Ini tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau lakukan hanya memperdalam liang lahat, kemudian setelah diletakkan ya mayat di liang lahat, kemudian ditaruh tanah, maka setelah itu ditinggikan kuburannya hanya setinggi satu jengkang. Yang ditinggikan setinggi berapa? satu jengkal seperti ini. Ya, kemudian setelah itu ditaruh batu satu di arah kepala. Tanpa dikasih nisan, tanpa dikasih nama, ya tanpa dikasih tulisan kapan wafatnya. Ini tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak ingin mengetahui yang bagaimana kuburan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa melihat di Baqi. Yang bisa melihat di di Baqi. Begitulah kurang lebih yaitu ditinggikan satu jengkal kemudian ditaruh batu satu di arah kepala. Ya sangat sederhana tanpa dikasih lampu, tanpa dikasih nisan, ya tanpa dikasih uh, apa keramik dan seterusnya. Nah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus bermadhab? Bukankah para sahabat tidak bermadhab? Lalu bagaimana jika kita tidak mengikuti satu madhab saja tetapi dengan memilih dan memilih memilah dan memilih dalil yang lebih sahih bermadhab ini bukan sebuah keharusan ya tidak diharuskan seorang muslim untuk bermadhab dengan madhab tertentu tetapi boleh ya boleh dia bermadhab dengan madhab tertentu tetapi tidak kita katakan hukumnya wajib ya hukumnya mubah hukumnya boleh dia bermadhab dengan madhab tertentu tetapi tidak sampai derajat apa? wajib. Seandainya seseorang ia mempelajari agama tanpa bermadhab, ia mempelajari Al-Quran dengan pemahaman yang sahih, mempelajari hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang sahih, kemudian dia mengamalkan ya ayat tersebut dan juga ayat tersebut, dan juga hadis tersebut, maka sah apa yang dia amalkan dan diterima apa yang dia amalkan tanpa diharuskan dia mengetahui ini madhab fulan atau madhab fulan. Ya seandainya dia beramal dengan ayat dan juga hadis yang sahih, ya dengan pemahaman yang benar, kemudian diamalkan dan beribadah dengan dengannya, maka amalannya diterima dan tidak diharuskan dia memiliki madhab atau memilih madhab tertentu. Wallahu taala a'lam. Banyak orang yang berpendapat bahwa rokok itu haram atau makruh jika haram sudah pasti mendapatkan balasan nanti di akhirat. Lalu bagaimana konsekuensinya makruh bagi orang yang merokok? Nah, pendapat yang benar bahwasanya merokok ini hukumnya adalah tahrim, itu diharamkan. Yang demikian karena dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW. di antaranya yang pertama adalah firman Allah SWT, wa taala wala bi ila tahlukah wala tulqu biaidikum ila tahlukah dan janganlah kalian membinasakan diri kalian ke dalam yang menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan orang yang merokok maka dia telah membinasakan dirinya sendiri, merusak kesehatannya sendiri dan ini makruh dan jelas dan diakui oleh para dokter dan dan dan manusia yang lain. Dan orang yang merokok maka dia telah merugikan dan telah membinasakan dirinya sendiri. Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Demikian pula Allah SWT melarang kita untuk tabdzir. Itu boros di dalam harta kita. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang boros mereka adalah teman-teman, mereka adalah saudara-saudara dari syaitan. Ini menunjukkan bahasanya boros adalah amalan yang diharamkan oleh Allah. Yang termasuk diantaranya adalah merokok Ini adalah perbuatan yang boros Dan terkadang seseorang merokok lebih dari nafkah yang dia, beli, yang dia berikan kepada istri dan juga anak-anaknya Kemudian yang ketiga Nabi SAW melarang kita untuk memudarati diri sendiri dan juga memudarati orang lain Beliau mengatakan La darara wa la dira Tidak boleh kita memudarati diri sendiri Dan tidak boleh kita memudarati orang lain dan orang yang merokok jelas ya dia pertama memudarati diri sendiri dan juga dia memudarati orang lain bahkan orang lain terkadang mudaratnya lebih besar ya perokok yang pasif yang mendapatkan mudarat yang lebih besar daripada perokok yang yang aktif ini menunjukkan yang dilarangnya ya seseorang yang merokok dan melakukan perbuatan ini dan barang siapa yang masih melakukan yang kita nasihatkan ya supaya segera meninggalkan ya perbuatan ini dan memohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan untuk bertobat ya dan meninggalkan ya perkara ini karena memang tidak mudah yang butuh kesungguhan dan butuh waktu dan seorang muslim istiaqah kepada Allah yang memohon pertolongan kepada Allah dalam segala hal termasuk diantaranya ketika bertobat kepada Allah dan ingin ingin meninggalkan sesuatu yang diharapkan yang memohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Allah taala alam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.